Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 1 dari bulan April 2021 bertepatan dengan 19 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita membuka kajian yang baru masih berhubungan dengan permasalahan bulan al-mubarak yang akan datang sebentar lagi insya Allah dan kita sangat mengharapkan untuk bisa bertemu di bulan yang agung tersebut, ay bulan Ramadan. Setelah di pelajaran yang lalu telah kita bahas tuntas alhamdulillah kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan maka di dalam pembahasan yang berhubungan dengan puasa Ramadan juga adalah salat tarawih dan qiyam Ramadan dan salat witir padanya. Maka oleh sebab itu di sini pembicara akan membuka kitab yang baru yang judulnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Salati Tarawih wal Witr. Maka seperti biasa penulis membuat judul dengan Al-Akhbar As-Sahihah. Apa makna Al-Akhbar? Jam'u taksir minal khobar. Maka jam'u taksir minal khobar, akhbar atau akhobir. Ama akhobir huwa ul jama' atau di istilah lugatil Arabiyah, sigah muntahal jumu' Wa mufraduhu adalah al khabar Apa makna al khabar Ay an-naba, berita, kabar. Maka bahasa Indonesianya dari khobar adalah kabar, berita. Sudah banyak bahasa Indonesia yang disusuki dan dimasuki dengan bahasa serapan, bahasa Arab. Banyak sekali. Adapun dari segi makna khobar bimakna naba kama qala ta'ala fi kitabihil karim di surat al-hujurat fatabayanu jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik satu orang yang fasik binabain hada syahiduna binabain ay bi khobarin fatabayanu maka kalian harus bertabayun ini khobar dari segi lugotan bimakna an-naba. Berita. Tabihidat tanam. Adribu. Adapun fi istilah. Kulu lafdil arabi. Indama yudau madmunan makna mafhuman lisame' fa inna dhalikal makna ima an yakuna ifadati lil mukhatab wa i'laman lahu bima hasala minhu au min ghairihi. Wa hadha huwa al-khabar. Al-khabar adalah dimutlakkan di kalimat Arab yang mempunyai makna dan mempunyai penjelasan dari makna tertentu Dan yang diinginkan al-akhbar hahuna ay kullu ma afadana min qaulin wa fi'lin wa taqririn minan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw min ashabihi aw min tabi aw man taba'ahum at tabi'in au itba'at tabi'in wahum as-salafus salih maka al-akhbar jamak dari khobar yang diinginkan oleh penulis yang diinginkan adalah masuk istilah ilmil hadis. Maka di ilmil mustalahil hadis disebutkan al khobar adalah apa-apa yang datang dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi ataupun, ataupun dari para tabi'in serta itba'at tabi'in dari as-salafus Maka ini dinamakan dengan khobar. Maka khobar bersifat umum. Semua yang datang dari mereka. Kemudian khobar ini karena bersifat umum maka ada khobar yang sahih. Dan ada khobar yang hoaks. Atau khobar yang doib Dan sebagainya. Maka oleh sebab itu penulis mentakid di sini dengan al-akhbar as-sahihah untuk mengeluarkan akhbar as-saqimah al-mu'allah ad-da'ifah untuk mengeluarkan khobar-khobar yang doif, yang berpenyakit, yang lemah. Maka makna yang diinginkan juga di sini al-akhbar as-sahihah. Apa makna as-sahihah? Telah kita pelajari di pelajaran Tashilu Mustalahil hadith. bahwa arfa maratib as-sihah apa? sahih li ri, au sahih li dati sahih li dati maka sahih li dati itu arfa manzilah hadis yang kubul. kemudian turun setelahnya sahih li ri, kemudian turun setelahnya hasan li dati kemudian turun setelahnya hasan li ri. maka yang diinginkan oleh penulis di sini al-akhbar as-sahihah makna sahih adalah istilah yang dipakai oleh al-muhaddithun al-awwalun. Karena al-muhaddithun al-awwalun menjadi kan hadis sahih itu masuk kepadanya hadis hasan. Maka oleh sebab itu seperti diucapkan oleh Al-Iraqi di kitabnya At-Taqid wal Idah di halaman 18. al hadid As-Sahih inda a'immatil mutaqaddimin fi ghalibi kalamihim bahwa hadis itu bagi para muhadisin yang terdahulu terbagi hanya menjadi dua, as-sahih wa dhaif. Maka hadis itu indah ulama ahli hadis dibagi menjadi sahih dan dhaif. Lalu bagaimana dengan hadis hasan? Fal hasanu indahu mundariju tahta sahih. Maka hasan menurut ulama ahli hadis terdahulu dia masuk kepada di bawah derajat hadis sahih. Maka oleh sebab itu penulis membuat judul Al-Akhbar As-Sahihah Maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jika nanti dilihat di dalam matan ternyata ada yang hasan lidatih. Ada yang hasan ligoirih. Ada yang sahih lidatih dan ada yang sahih ligoirih. Ini sama saja. Karena yang diinginkan as-sahih menurut ulama al-mutaqaddimin masuk kepadanya hadis yang hasan karena hadis hasan indahum mundari juntah sahih. Dia itu berada di hadis yang sahih. Sehingga makna al-akhbar as-sahihah kumpulan hadis-hadis ataupun asar-asar yang baik dia sahih lidatih, sahih ligoirih ataupun hasan lidatih ataupun hasan ligoirih. Maka inilah makna dari al-akhbar as-sahihah. Maka dari judul ini saja penulis memberikan syarat di dalam kitabnya kumpulan dari khobar-khobar yang sahih saja. Maka dari judul ini berarti penulis menulis kitab mengikuti metode ahlil hadis. Dan ini khilafan li ta'lifat hati bilail. Yang mana menyelisihi penulisan dari para hati bulail. Hati bulail adalah orang-orang yang mengambil kayu bakar di malam hari. Makna hati bulai lakob untuk pencari kayu bakar di malam hari. Dan kalimat hati bulail adalah jarh. Alladhi jama'a wadawana fi kutubihi kullu hadithin sami'ahu au qara'ahu falayubali bisihatih bi Maka para hati bulail di dalam kitab-kitab mereka mereka mengumpulkan dari khobar-khobar yang sesuai dengan bab berhubungan dengan taraweh ataupun witer dikumpulkan. Yang penting banyak sehingga kitabnya menjadi berjilid-jilid dan juga menjadi banyak pembahasannya. Dipikirnya itu yang baik. Maka para hati bulail mereka hanya sekadar mengumpulkan dan mengumpulkan yang penting banyak. Adapun ahlul hadis yang penting bukan banyak tetapi tidak melihat kepada kualitas. Kepentingan itu bukan kualita, eh, kuantitas dari banyaknya. Tetapi yang menjadi poin is quality. Maka ahlul hadis membuat kitab itu dilihat kualitasnya. Maka dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dia buang hadis-hadis yang doif. Dibuang hadis-hadis yang doif. Tidak dimasukkan, tidak. Berarti kalau begitu hadisnya kitabnya akan tipis. Karena hadis-hadis yang sahih dalam bab misalnya sholat tarawih dan sholat twitter sedikit. Ya tidak apa-apa yang penting kumpulannya hadis-hadis yang berbobot, berkualitas, bisa dipercaya, bisa diamalkan. Maka inilah yang diinginkan dengan bukan karya tulisan hati bulail. Dan begitu pun mereka orang-orang yang bekerja meliput berita seperti para wartawan. Maka wartawan itu terbagi menjadi dua. Dan mereka pun membahas tentang adab-adab wartawan dan bahkan ada sumpahnya. Di mana mereka wartawan-wartawan yang masuk kepada SOP, masuk kepada kriteria-kriteria yang diwajibkan Pertama, menukil khobar yang sahih. Tidak hanya sembarang khobar. Bahkan memasukkan berita hoaks. Maka para karya para wartawan pun mereka ada yang memilih khobar-khobar yang sahih dan ada yang hati bulain. yang mana dia asal memasukkan berita dia dengar dari kejadian di tempat dari para saksi yang saksinya dari anak kecil sampai yang besar dan saksinya dari orang yang benar-benar melihat ataupun hanya cerita bohong, maka dia tulis semuanya. Akhirnya mencelakakan untuk dirinya. Maka begitu pun di sini penulis mempunyai syarat al-akhbar as-sahihah mentangkih dan menyaring hobar-hobar dari permasalahan sholat twitter dan sholat tarawih yang sahih-sahih saja, maka di sini akan mengangkat kitabnya meskipun tipis. Tapi kitabnya layak untuk dibaca. Layak untuk hadis-hadisnya diamalkan karena hanya padanya dipilih dari hadis-hadis yang sahih. Dan bahkan mereka orang-orang hati bulail dipikirnya dengan banyak dari hadis-hadis yang masuk tanpa diperiksa akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Maka hati bulail kenapa disebutkan jarah dikarenakan Orang ini bagaikan mengambil kayu bakar di malam hari. Sehingga dia melihat ada sepotong dari ranting yang hitam. Di mana dia keluar di tengah malam mencari kayu bakar hanya dengan obor ataupun senter. Karena tidak ada PLN di hutan. Iya. Maka hanya membawa senter. Maka terlihat di pinggir jalan ada seonggok dari ranting. Dipikirnya ranting di saat diambil ternyata king cobra ataupun the black mamba yang mana jika menggigit dan meninjeksi dari viper dari dari racunnya maka ular-ular ini masuk kepada ular yang sangat berbisa terutama black mamba hanya dalam hitungan tujuh menit akan menghancurkan pembuluh darah. Begitupun kobra. Maka orang ini akan mati dikarenakan hati bulain. Mengumpulkan kayu bakar di malam hari, akhirnya celaka terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan dari apa yang dia masukkan ke keranjangnya ataupun ke karungnya. Yang penting, oh ini ranting besar, ranting kecil, dia masukkan. Ternyata bukan ranting dan itu adalah ular yang berbisa. Alhasil inilah dari makna al-akhbar as-sahihah. Dan juga dari judul ini saja selain keluar penulis dari madhab hati Lail juga khilafan limusan nafat ashabil madahib al-fiqhiyah yang mana kebanyakan ashabul madahib al-fikhiyah yang ta'asub dengan madhabnya ana hambali, wa ana syafi'i, wa ana hanafi, wa ana maliki. Maka kebanyakan mereka mencari hadis-hadis dan pentarjihan dari madhabnya. Sehingga kebanyakan mereka tidak insaf. Kadang-kadang merajihkan dari ucapan madhabnya madhab maliki akhirnya dimasukkan dalam bab tersebut bisa jadi hadis-hadis yang baik. Yang jelas ini madhab kami Imam Malik dalam permasalahan ini. Ini madhab kami. Sehingga keluarlah madhab penulis dari madhab kelompok madhab al-fiqhiyah. Yang mana kebanyakan mereka ya'khudun al-ahadith likai tansuru madhabahum wa aqwalahum fil masail al fikiyah. Adapun penulis di sini mementingkan syarat sahih, maka di bababnya nanti dia kadang-kadang akan masuk menolong pendapat Imam Ahmad, kadang-kadang melempar pendapat Imam Ahmad dan merojehkan pendapat Imam ash syafii di masalah yang lain dan kadang-kadang merojehkan pendapat Daud Az-Zahiri dan kadang-kadang mengikuti pendapat jumhur ulama seperti itu keadaan kitab yang ditulis dari manhaj ahli hadis. Yang penting merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, tidak bertumpu kepada ashabul madahib. Adapun kutub-kutub ashabul madahib kebanyakan mereka hanya merajihkan dan memilih ucapan yang sudah dibuat misalnya madhab ya sudah pendalilan Imam Syafi'i itu yang mereka anggap benar. Meskipun hadisnya dhaif yang penting ini pendapat madhab kami. Maka ini makna dari judul yang kita sebutkan. Kemudian kita masuk sedikit kepada prolog Sebelum kita masuk, kita kembali kepada judul Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami salati tarawih wal witr. Maka ketahuilah ya ibadah Allah banyak dari kaum muslimin, terutama awam, membedakan antara salatu tarawih dengan kiamulai, dengan qiyamul Ramadan, dengan salat witr. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa hakikatul amr bahwa salat tarawih dia juz'un min mafhumul am untuk qiyamil lain. Yang ada padanya juga salatul witr. Maka kebanyakan awam mereka mengatakan salat tarawih khusus dan qiyamul lail khusus wa salatul witr khusus. Al jawab la. Salatul lail ataupun Kia lail am untuk seluruh salat. Dafala fihi salat witr masuk pada Kia Mulai dan masuk juga salat tarawih kepada istilah Kia Mulai. Maka bedanya hanya istilah walakin al hakikoh sawa. Hakikatnya sama. Maka yu'addu qiyamul lail aman likuli ayami sunnah. Maka qiyamul lail dipakai lafad yang am untuk malam-malam dalam satu tahun. Qiyamul lail. Dan diistilahkan pula dengan tahajud. Qiyamul lail, tahajud. Maka ini dia sholat malam. Idan lafarku baina at-tarawih wa qiyamul Namun salat tarawih istilah yang dipakai salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka pemahaman ini harus kita luruskan terdahulu. Dan salat witir termasuk dari qiyamul lail dan dia akan masuk kepada salat tarawih. Ada witirnya. Dan sholat witir maknanya sholat yang ganjil. Bisa tiga, bisa satu, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan, bisa sebelas. Yang jelas dia ganjil. Maka sholat malam dia adalah sholat tarawih dan dia adalah sholat witir. Maka semuanya sama. Maka oleh sebab itu Salatu tarawih tu'addu salatu tarawih salat qiyamil lail fi Ramadan. Dinamakan salatu tarawih hakikatnya adalah salat malam namun istilah salat tarawih dimaskurkan di saat khusus di bulan Ramadan. Hakikatnya qiyamul lail. Namun karena di bulan Ramadan diistilahkan dengan salatu tarawih dan yang lebih baik lagi adalah qiyamu Ramadan. Halama karena wallahu a'lam lafaz salatu tarawih tidak begitu masyhur di dalam syariah. Namun masyhur di kalangan istilah al-fuqaha. Maka tarif salatu tarawih diambil dari tarawih lugatan e jam'u tarwiyah. At-tarawih jam'u dari tarwiyah jam'u taksir ala wazan mafail min muntahal jumu. Apa mufradnya? At-tarwiyah. Lalu apa makna tarwiyah? At-tarwiyah adalah mufrad dari tarawih di makna arroha Maka sumiat salatu tarawih bihadal ism karena kaum muslimin dulu di saat melaksanakan sholat malam, dia termasuk sholat malam. Namun Nabi menghidupkannya dulu seperti di hadis-hadis yang mutafakun alaih. Karena yastarehuna baina rokaat awal ma ijtama'u liadaiha. Maka diambil sholat tarawih karena dulu Nabi melaksanakan sholat yang lama dan panjang. Akhirnya dalam dua rokaat dua rokaat mereka beristirahat, mengambil tarwihah ae rohah. Maka dari sini asal sholat tarawih dia qiyamul lail. Aina dalil qiyamul lail huwa aido sholat tarawih atau qiyamu ramadan. Banyak dalil-dalilnya di mana dulu Nabi menghidupkan salatul lain lebih dikuatkan daripada malam-malam biasa. Seperti hadis yang ma'ruf mutafakun alaih dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam al-'asr ahya al layla wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda ma'zarah aw wa mi'zarah. Maknanya bahwa dulu Nabi Muhammad SAW jika masuk kepada 10 malam terakhir menghidupkan malamnya. Wa aiqad ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zad. Kemudian melaksanakan sholat malam dan tidak menggauli istrinya. Maka lafaz salat tarawih seperti kami sebutkan masyhur di kalangan fuqaha namun tidak begitu masyhur min alfad al ahadid. Walakin aladi ustuhiro salatu tarawih dengan istilah apa? Qiyamu Ramadan. Aina dalil? Hadis masyhur fi sahihain an Abi Hurairah mada? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini dia yang masyhur dari lafaz tarawih. Idan maknanya man qama Ramadan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan sabah beriman kepada Allah dan menginginkan pahala dari Allah, gufirallahu mata qadama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Imam An-Nawawi di Syarah Muslim bawaba fi sahih fi syarah sahih Muslim di saat menjelaskan hadis Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih bab at-targhib fi qiyami Ramadana wa huwa tarawih. Bab fi targhib bab untuk mengajak manusia kepada keutamaan qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Maka tarawih itu dinamakan dengan qiyam Ramadan. Maka man qama Ramadan Iman dan wahtisaban maknanya barang siapa yang menghidupkan tarawih dan berkata juga An-Nawawi masih di Syarah Muslim menjelaskan hadis ini wal murad bi qiyami ramadhana salatu tarawih wa tafaqal ulama ala istihbabiha maka yang diinginkan di dalam hadis qiyam ramadan adalah salatu tarawih maka kalimat salatu tarawih dengan qiyam ramadan itu adalah lebih dekat kepada dalil qiyam Ramadan. Adapun salat tarawih masur indal fuqaha. Dan pendalilan yang lain di dalam hadis yang telah kita lewati fi ahkam siam Ramadan. Tadkur apa? Nah, ayo. Man sama Ramadan wa apa mahu? Famiman ana. Faqala anta minas siddiqin wa syuhada ahsan. Hadis Amr ibnu Murrah al-Juhani. Di hadis Amr ibnu Murrah al-Juhani, Ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakah Wasumtu Ramadana wa qumtuhu. Ada huwa Bagaimana kedudukanku ya Rasulullah jika aku bersyahadat tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan kamu adalah Rasulullah dan aku sholat lima waktu dan aku membayar zakat dan aku sumtu Ramadan wa qumtuhu. Ini poin pendalilannya. Aku melaksanakan puasa Ramadan dan aku menghidupkan kumtu membangunkan Domirhu kembali, kembali kepada Ramadan. Idan kiam Ramadan. Maka kalimat kiam Ramadan lebih dekat kepada pendalilan sunnah daripada kalimat tarawih. Karena wallahu a'lam lafaz salatu tarawih di dalam hadis jelas atau tidak. Namun di sini banyak dengan lafaz man qoma Ramadan ataupun wa qumtuhu. Famiman ana qala minas siddiqin wa syuhada. Maka hadis ini telah kita lewati di ahkam siami Ramadan merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Yahya Ibnu Ma'in di juznya dari jalan Abu Yaman an Su'aib bin Abi Hamzah an Abdullah bin Abdurrahman ibni Abi Hussein dari Isa ibnu Talha dari Amr ibnu Murrah al-Juhani. Maka semua rijalnya sifat. Maka inilah dari pembedaan antara sholat tarawih dengan Qiyam Ramadan dari segi lafad. Namun hakikatnya sama. Maka sholat tarawih dari segi lugatan telah kami jelaskan. Dan dari segi waktunya lihat. Dia sama dengan salat malam. Yumtadu waktu salatu tarawih dari salat isya kepada tulu il fajar atani. Di setiap malamnya di malam-malam Ramadan. Maka di sini kita mengetahui bahwa salatu tarawih dengan salat lail itu sama. Adapun qiyamul lail maka didefinisikan dengan qiyamul lail dari segi lugah qiyam yakni membangunkan dan lail yakni di malam hari. Waktunya mulai dari ba'dal isya sampai tulu'il fajr atsani yang ada padanya juga witr. Maka inilah definisi dari qiyamul lail. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama, istilah dari qiyamul lail adalah salat malam di setiap malam sehingga di bulan-bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun qiyam Ramadan maka di malam-malam biasa maka dia dinamakan salatul lail dan kalimat salatul lail datang di dalam syariah banyak dan keutamaannya sangat besar kiamulai. Dan Qiyamul di sini diinginkannya dalam bentuk witr. Sehingga bisa Qiyamul dari tiga rakaat. Dua rakaat ditambah satu. Dimasukkan Qiyamul Au khamsa sarakaat. Dua rakaat, dua rakaat tambah satu. Jadi lima. Atau tujuh rakaat atau sembilan rakaat atau sebelas rakaat atau 13 rakaah ditambah mukaddimah seperti nanti akan kita bahas, maka inilah jumlah dari salat lain. Yang mana dia itu berjumlah witr maka salatul lain dan salatul witr dan salatul tarawih dia asalnya adalah sama. Adapun lafaz salatul lail yang dimutlakkan fi ghairi Ramadan banyak di dalam syariah. Di antaranya hadis yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Man sholal isya fi jamaah fakaan nama qoma nisfal lail. Wa man sholat subha fi jamaah fakaan nama solal lail kulluhu. Maka barang siapa yang sholat isya berjamaah. Seakan-akan dia sholat malam setengahnya. Dan barang siapa yang disempurnakan dengan sholat fajar berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan sholat malam semuanya. Dan Salatul lail diistilahkan dengan tahajud juga. Maka ini dari segi lafad-lafad yang kami ingin menjelaskan bahwa salatul tarawih, qiyamul lail dan salatul witr pada hakikatnya dia sama saja. Maka nah, oleh sebab itu kita kembali sekarang kepada beberapa hadis yang mengisahkan salatul tarawih. Apakah dia salat malam atau tidak? Jawabnya jelas salat malam. Di hadis yang masyhur mutafakun alaih dari Aisyah tentang kisahnya Nabi melaksanakan sholat tarawih. Maka sholat tarawih ini hanya dilaksanakan beberapa malam saja. Dikhususkan dengan penghususan Qiyam Ramadan. Kemudian ditinggal oleh Nabi karena ditakutkan seakan-akan menjadi wajib. Setelah meninggal Nabi maka terus-menerus manusia dalam keadaan meninggalkan perkara ini. Kemudian setelah datang zaman Umar Ibn Khattab dan melihat kaum muslimin di bulan Ramadan salat-salat sendiri, maka ijtihadnya Amirul Mukminin yang berlandaskan dari sunnah Nabi dulu menghidupkan malam-malam Ramadan meskipun empat hari diriwayat seperti itu dan diikuti oleh kaum muslimin dari mulai malam sampai kepada mendekati fajar, maka Umar menghidupkan sunnah ini kembali. Maka ini dinamakan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan ini bukan bid'ahnya Umar seperti ucapan syiah ar-rafidah. Kenapa? Karena dulu Nabi pernah melakukannya. Lalu kenapa Umar menghidupkannya kembali? Karena lafad. Ini khasitu an yufrodo yufrido alaikum. Aku takut kalau sholat ini di zaman Nabi dia berkata, ditakutkan nanti diwajibkan kepada kalian.